Alhamdulillah wa syukurullahi jalla wa ala. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan hadis kita pada hadis yang ke-12. Kita loncati hadis yang ke-11 terkait dengan hadis puasa wisol. Nah, kita melangkah pada hadis yang ke-12. Berkata al-muallif rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa anhu radhiyallahu taala anhu qala يعني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داود واللفظ له dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man lam yada' qaula zur barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta wal amala bihi dan mengamalkan dengannya wal jahla dan sifat kejahilan atau amalan kejahilan falaisa lillahi hajatun maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tidak memiliki kebutuhan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu di dalam dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya Allah tidak butuh dengan puasanya dia. Disebabkan karena dia tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, amalan dusta dan kejahilan. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud dan lafaz dalam hadis yang kita bacakan ini adalah lafaz Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya. Berkata Syarih rahimahullah yang pertama al-mufradat anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qaul zur ay al-kadzib. Ucapan zur maksudnya adalah ucapan dusta. Al-amalu bihi ay al-fi'lu alladhi yuthmiruhu qaul qaul zur. yakni beramal dengannya maksudnya perbuatan yang menimbulkan dengan sebab ucapan zur itu menimbulkan apa perbuatan-perbuatan dusta. Nah, maksudnya perbuatan-perbuatan buruk yang ditimbulkan dari ucapan dusta tersebut. Barang siapa yang melakukan ucapan dusta dan amalan dengannya dan amalan yang mengakibatkan ya timbulnya amalan yang buruk dari sebab itu. Al-jahlu ay as-safah. Kejahilan adalah kebodohan. Yang kedua al-bahas, pembahasan hadis ini berkata Syarih rahimahullah, "Hadzal hadis rawahu al-Bukhari bi hadzal lafzi fi kitab al-adab min sahihihi min hadis Ahmad ibn Yunus haddatsana ibnu Abi Dzib anil al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Qala Ahmad afhamani rajulun Qala qala Ahmad rahimahullah afhamani rajulun isnadahu intaha. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dengan lafat yang kita bacakan di dalam kitabul adab dari sahih al-Bukhari dari hadis Ahmad bin Yunus. Ya Ahmad bin Yunus mengatakan haddatsana Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu Abi Dhi'ib menceritakan kepada kami dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man lam yada' qawla zur. Rasulullah bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta wal amala bihi dan amalan yang ditimbulkannya wal jahla dan kejahilan, kebodohan, falaisa lillahi hajatun. Ya, maka Allah tidak butuh di dalam dia meninggalkan makanan dan minumannya. Qala Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullah Afhamani rajulun isnadahu ini di sini ada isyarat wallahu alam ya Al Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam matan wa Abu Daud wal lafdhu lahu rawahul Bukhari wa Abu Daud wa, wa Abu Daud wal lafdhu lahu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Abu Daud dan lafaz yang dibacakan yang dinukilkan oleh beliau ini di dalam Sunan Abi Daud namun ternyata Asy-Syarih rahimahullah menyebutkan Syekh Abdul Qadir bahwa lafaz ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Adab ya melalui jalan Ahmad ibnu Yunus yang menceritakan kepada kami kata beliau ibnu Abi Dzib dari Al Makburi dari Abu Hurairah ya dengan lafadz yang sama ya man lam yada qaula zur wal amal bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu nah artinya di sini ada sedikit ya uh, kesalahan ya ucapan al-muallif rahimahullah Abu Daud wal lafdhu lahu yakni li Abi Daud ternyata lafaz itu juga adalah lafaz dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Adab. Kala Ahmad berkata Imam Ahmad, afhamani rajulun isnadahu. Imam Ahmad mengatakan, ya seseorang memahamkan kepadaku tentang sanatnya. Ini sanatnya hadis ini. Wa fi nuskhati wa fi nuskhatin min sahihil Bukhari wa hiya allati syarahaha al-Hafidh Ibnu Hajar anil Maqburi an abihi qala al-Hafidh fil Fath wa qawluhu huna fi akhirih qala Ahmad afhamani rajulun isnadahu Ahmad huwa Ibnu Yunus al-Madhkur Naam di dalam nuskhah ya, dalam salah satu uh, eh, nuskhah apa bahasa Indonesia nuskhah Naskah, nah, bahasa Indonesia. Ya. Ya, jadi naskah itu diambil dari bahasa Arab, nuskhah Nah, dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Dalam salah satu naskah dari Sahih Al-Bukhari, syarah al-Hafidh Ibnu Hajar dan itu yang disyarah oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar disebutkan sanatnya dari Al-Makburi dari ayahnya. Ya. Jadi tidak langsung dari Abu Hurairah tapi dari ayahnya Al-Makburi rahimahullah. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, qauluhu huna fi akhirih. Yani ucapannya rawi dalam akhir hadis ini atau di akhir hadis tersebut yakni ucapannya qala Ahmad Imam Ahmad mengatakan seseorang memahamkan kepadaku sanatnya hadis ini yakni Ahmad yang dimaksud adalah Ibnu Yunus al-Madkur ya adalah Ibnu Yunus yang disebut dalam sanat ini Ahmad Ibnu Yunus yang mengatakan haddatsana Ibnu Abi Dzaib Nah, jadi Imam Ahmad memaksudkan Ahmad Ibnu Yunus memahamkan kepadaku sanat apa e, seseorang memahamkan kepadaku sanatnya hadis ini yakni sanatnya hadis Ahmad ibn Yunus. Nah, itu maksud daripada uh, ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala, afhamani rajulun isnadahu. Wal makna annahu lamma sami al hadis min ibni Abi Dhi'ab lam yatayaqqan isnada isnaduhu atau lam yatayaqqan isnadahu min lafzi syaikhihi fa afhamahu iyyahu rajulun kana ma'ahu fil majlis. Nah, maknanya dari ucapan itu bahwa Imam Ahmad eh, bahwa Imam Ahmad bin Yunus ketika mendengarkan hadis ini dari Ibnu Abi Dzib ya Imam Ahmad tidak yakin kalau sanatnya ini dari lafat gurunya gurunya Ahmad bin Yunus yakni Ibnu Abi Dzib Nah, jadi Imam Ahmad tidak yakin. Ya, padahal di sini beliau menggunakan kata haddatsana menceritakan kepada kami. Ya, ini lafat yang tinggi ya, lafat-lafat yang jazm di dalam uh, isnad al hadis ya dalam periwayatan sanad hadis dengan lafat haddatsana itu tingkatan tinggi yang menjazmkan yang memastikan nah namun di sini Imam Ahmad mengatakan afhamani rajulun isnadahu ya bahwa seseorang memahamkan kepadaku tentang sanad hadisnya Ahmad bin Yunus ini ya yang beliau diceritakan oleh Ibnu Abi Dzaib gurunya maknanya ucapan Imam Ahmad bahwa beliau tidak yakin ya lafaz yang disebutkan oleh Ahmad bin Yunus ini adalah dari gurunya yaitu Ibnu Abi Dzaib Naam, fa'afhamahu iya rajulun kana ma'ahu fil majlis. Imam Ahmad difahamkan oleh seseorang yang bersama beliau di majlisnya pada waktu itu. Wa kada khalafa Abu Dawud riwayat Al-Bukhari fa akhrajal hadis al-madhkur an Ahmad ibn Yunus. Jadi di sini barakallahu fikum ya terdapat isyarat ya, kejelian dan ketelitian ya para imam ahlul hadis. Naam. Jadi Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala ya ketika nam disebutkan oleh seseorang yang bersama beliau di majelisnya yang di mana beliau ya, berita tersebut memahamkan kepada beliau bahwa lafat yang dinukilkan tersebut dalam sanad apa dalam dalam hadis Ahmad bin Yunus itu itu bukan lafad dari gurunya. Ya, Ibnu Abi Dhi'ib. Nah, tetapi mungkin di sana ada lafad yang berbeda. Ya. Wa qad khalafa Abu Daud riwayat Al-Bukhari. Imam Abu Daud menyelisihi riwayat Imam Al-Bukhari. Fa akhraj al haditha al-madhkur an Ahmad ibn Yunus. Lakin qala fi akhirih qala Ahmad fahimtu isnadahu min ibni Abi Dhi'ib wa afhamani al-hadith Rajulun ila jambihi arahu ibna akhihi. Nah, di sini ada perbedaan ya uh, apa dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, dalam riwayat Abu Daud ada perbedaan. Ya, beliau menyelisihi riwayat Al Bukhari sehingga Imam Abu Daud mengeluarkan hadis ini dari Ahmad bin Yunus akan tetapi di akhirnya ya pada akhir dari hadis tersebut ucapan Imam Ahmad fahimtu isnadahu min min Ibnu Abi Dhi'ib. Ya, terbalik. Jadi maksud daripada apa uh, ucapan Imam Ahmad aku memahami sanad hadis ini sanadnya Ahmad bin Yunus itu dari Ibni Abi Dhi'ib. Jadi berlawanan. Kalau yang sebelumnya disebutkan Imam Ibnu Hajar, ya bahwasanya Imam Ahmad tidak yakin kalau itu sanatnya dari gurunya Ahmad bin Yunus yaitu Ibnu Abi Dhi'ib. Justru Imam Abu Daud ya menyebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan sanatnya adalah dari Ibnu Abi Dhi'ib. Nah, dan itu aku difahamkan oleh seseorang yang bersamaku di majelis. Nah, Jadi ada dua versi, ya. Nah, bahwasanya Imam Ahmad tidak yakin kalau itu sanatnya dari Ibnu Abidin. Ya, versi Imam Abu Daud menyebutkan bahwa Imam Ahmad me meyakini bahwa sanatnya itu dari Ibnu Abidin. Nah. Thumma qala al-Hafidh, kemudian Imam Al-Hafidh mengatakan, "Fayuhmalu ala anna Ahmad ibn ibn Yunus haddatsa bihi ala al-wajhaini, yakni anna ibn Yunus lamma sami'ahu min ibn Abi Dhaib khafi anhu ba'du lafdhihi amma ala riwayat al-Bukhari famin al-isnad wa amma ala riwayat Abi Daud famin al-matan." Nah, maka Imam Ibn Hajar mengkompromikan rahimahullah ya dengan dua versi di atas kata Imam Al Hafidh rahimahullah ya yuhmal ala anna Ahmad ibn Yunus ada kemungkinan ya yang pertama bahwa Ahmad ibn Yunus haddatsa bihi alal wajhain dia menceritakan hadis ini dengan dua sisi ya dua sisi yakni sisi yang pertama bahwa Ibnu Yunus lamma sami'ahu min Ibnu Abi Dzaib ketika beliau mendengarkan hadis ini dari Ibnu Abi Dhi'ib dari gurunya khafiya anhu ba'du lafzihi ya sebagian lafadznya tersamarkan dari beliau dari Ahmad bin Yunus sehingga berarti ketika dia meriwayatkan ya kedua kalinya pertama dan kedua terjadi perbedaan lafadz. Nah, terjadi perbedaan lafadz karena salah satu periwayatannya itu ada yang samar yang tersembunyi dari beliau dari Ahmad bin Yunus sebagian lafadznya. Nah, sehingga itu sebabnya ya Al Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah mengatakan dalam salah satu versi bahwa beliau difahamkan oleh seseorang ya sanat yang dinukilkan oleh Ahmad bin Yunus ini bukan dari gurunya. Yang kedua, ya dinukilkan bahwa Imam Ahmad mengatakan itu adalah sanad dari gurunya Ibnu Dzaib. Nah, maka ya Al-Imam Ibnu Hajar mengkompromikannya. Nah, demikian barakallahu fikum. Nah, faminal isnad wa imma ala riwayati Abi Daud faminal matan. Jadi dalam riwayat Bukhari Nah, disebutkan di sini eh, amma ala riwayat al Bukhari. Adapun dalam riwayat Al Bukhari itu dari sanatnya dan adapun dalam riwayat Abu Daud itu dari matannya. Nah, jadi apa yang benar ya kalau dikumpulkan sanat yang disebutkan ini ya dari Ahmad bin Yunus ibnu Abi Dhi'ab Al-Maqburi dari Abu Hurairah Kemudian disebutkanlah matannya yaitu matan yang kita bacakan tadi. Nah, Taib barakallahu fikum. Kemudian wa qad aurada berkata syarah rahimahullah وقد أورد هذا الحديث البخاري في كتاب الصيام من حديث آدم ابن إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعد المقبري سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه Nah, juga hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Usyam oleh Imam Bukhari dari hadis Adam ibn Iyas. Ya, Adam ibn Iyas menceritakan kepada kami kata beliau Ibnu Abi Dza'ib. Berarti ini jalan yang lain selain dari Ahmad ibn Yunus ya juga dari Adam ibn Iyas. Nah, sanatnya menceritakan pada kami Ibnu Abi Dza'ib menceritakan pada kami Sa'id al Makburi dari ayahnya. Ada tambahan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Nah, kalau sanat yang pertama tadi dari Ahmad ibn Yunus tidak ada dari dari ayahnya, langsung dari Abu Hurairah, dari Sa'id Sa'id al makburi dari Abu Hurairah. Nam, Ya lafadznya sama. Man lam yada qaula barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya ya dan beramal dengan apa yang ditimbulkan dari itu, kemudian ada perbedaan lafadz, tidak ada di sini al-jahal. Ya. Tidak ada tambahan al-jahal. Kalau dalam lafad yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah ada lafad al-jahlah. Nah, jadi ada perbedaan sanat dan perbedaan matan. Ya, hadis Adam ibni Iyas. Walafdul ladhi awradahu al-Bukhari fi kitabil adab huwa lafdul bab alladhi awradahu al-musannif huna fi bulughil maram wa nasabahu ila Abi Daud ma'anna lafdu Abi Daud bisunanihi kalafdil Bukhari fi kitab siyam laisa fihi wal jahal. Naam. Jadi lafat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab itu adalah lafat yang diriwayatkan di sini yang dimuat di sini oleh Imam Ibnu Hajar ya dalam Bulughul Maromnya ini. Naam, itu dalam riwayat Bukhari di Kitabul Adab. Nah, wa nasabahu ila Abi Dawud. Kemudian Imam Ibnu Hajar menisbahkan menyandarkannya kepada Abu Dawud. Padahal lafdhu Abi Dawud fi sunanihi kalafdul Bukhari. Padahal lafat Abu Dawud dalam sunannya itu sama dengan lafat Al-Bukhari dalam kitabus Siam. Dalam kitabus Siam. Nah, berarti di sini Imam Bukhari meriwayatkan dua ya dalam kitabus Siam, dan juga dalam Kitabul Adab. Nah, nah eh, uh, Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di sini ya dengan lafaz yang beliau nukilkan tiga poin tadi man lam yada kaulazur wal amala wal jahlah. Itu tiga ya. Lafaz ini juga dalam Sunan Nabi Daud sama. Ya, sama dengan uh, eh, lafaz Imam Bukhari dalam kitab As-Siyam. Yang ada perbedaan adalah Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab. Ya. Jadi di situ letak ya penyebabnya. Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar menyandarkan lafat ini adalah lafat khusus Imam Abu Daud. Padahal juga lafatnya Imam Bukhari. Ya, namun dalam kitab As-Siyam. Nah, bukan dalam kitab Al-Adab. Dalam kitab Al-Adab ada perbedaannya. Jadi mungkin itu yang disangka oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah bahwa uh, eh, lafat ini bukan lafadznya Imam Bukhari tapi lafadznya Imam Abu Daud saja. Walhasil barakallahu fikum ini kesalahan yang uh, dakik ya yang enam tipis ya samar sehingga para ahlul hadis enam menelitinya meluruskannya Naam. Barakallahu fikum. <clears throat> Afwan ya, saya bacakan kembali. Jadi, jadi Imam Ibn Hajar menyandarkannya kepada Abu Dawud. Padahal lafadz Abu Dawud dalam sunannya itu seperti lafadz Imam Bukhari dalam kitab Siyam. Ya, laisa fihi al, laisa fihi wal jahlu. Tidak ada di dalam lafadznya al-jahlu. Wa inna mawaradat hadhihi lafdha lil Bukhari wahdahu fi kitabil adab kama asyartu. Naam. Saya ulangi kembali. Jadi Imam Abu Daud, lafadz Imam Abu Daud dalam sunannya sama dengan lafadz Bukhari dalam kitabus siam, yaitu tidak ada kalimat al-jahal. Ya, afwan, tidak ada kalimat al-jahal. Sementara dinukil kalau Ibnu Hajar ada kalimat al-jahal. Naam. Inna ma waradat hadhihi ya lafat al-jahl ini datang dalam riwayat Bukhari saja itu di dalam kitab al-adab sebagaimana yang aku syaratkan. Ya, jadi eh, yang benar itu dalam kitab al-adab. lafat al-jahl ini Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab al-adab, bukan dalam kitab siam. Dalam kitab siam tidak ada lafat al-jahl ya dalam kitab Siam Imam Bukhari itu tidak ada lafaz al-jahal. Nah, dan juga Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya tidak ada lafaz al-jahal. Tidak ada lafaz al-jahal. Nah, demikian barakallahu fikum. Sehingga uh, ketika beliau mengatakan Abu walafdhu Abi Daud, lafadznya untuk Abu Daud, ini keliru karena lafaz Abu Daud tidak terdapat di dalamnya al-jahal. Tidak terdapat di dalamnya kalimat al-jahal. Nah, demikian barakalafikum. Kemudian uh, kesimpulan dari hadis ini yang ketiga kesimpulannya yang pertama anna nakaulazur zur wal amala bihi wal jahla yajrah as-saum bahwa ucapan dusta dan amalan yang ditimbulkannya dan kejahilan itu akan mencacatkan puasa, menjarah ya, puasa seseorang. Nah, maksudnya mencacatkan ya, ya dengan dengan sebab Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan, "Falaisa lillahi hajatun." Ya, tidak ada kebutuhan bagi Allah di dalam puasanya orang tersebut. Nah, Kemudian yang kedua, annahu yakhsha ya ala atau yukhsha ala man irtakaba maasi wa huwa sha'im alla yuqbala minhu siyamahu alla yuqbala minhu siyamuhu nah dikhawatirkan atas orang yang melakukan maksiat-maksiat tersebut ucapan dusta dan amalan yang ditimbulkannya dan kejahilan kebodohan semua itu akan bisa mengakibatkan puasa seseorang tidak diterima ya bisa menyebabkan puasa seseorang batal atau tidak diterima. Nah, minimal ya hilang pahalanya. Ya, sekedar dia menegakkan kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala apapun. Nah, barakallahu fikum karena ya dia tidak masuk dalam pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama. Nah, namun perbuatan dosa yang seperti itu ya dia berdosa dengan dosa tersebut namun dari sisi membatalkan puasa atau tidak ya maka minimal kita mengatakan dia tidak mendapatkan pahala apapun ya sehingga dia rugi dalam mengamalkannya walaupun ya kewajiban puasa dia telah menegakkannya nah sama dengan haji ya sebagai contoh ya haji misalnya orang yang berhaji dengan uang yang haram uang riba misalnya ulama memberi fatwa bahwasanya ya, itu tidak masuk dalam pembatal-pembatal haji. Ya, namun hajinya ya, sekedar dia menegakkan rukun Islam sudah kewajibannya, namun dia tidak dapatkan apa-apa. Ya, dia tidak dapatkan pahala. Begitu pula dalam sholat dalam hadis, ya ada orang yang sholat, ya tidak ada pahalanya sama sekali. Ada yang sepersepuluh, sepersekian ya bertingkat-tingkat pahala orang yang yang menegakkan sholat itu sesuai dengan ke, keikhlasan dan apa ikutannya dia terhadap sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hadis ada yang sama sekali tidak dapatkan pahala apa-apa sekedar dia menegakkan kewajiban Allah alam bersuap demikian pula dalam amalan puasa ya akan tapi di sini beliau mengatakan wahwa saim apa yuksha ya dikhawatirkan Allah yukbala minhu siyamuhu. Ya, kalau orang yang melakukan dosa-dosa itu tadi bisa jadi tidak diterima darinya puasanya. Nah, maksudnya tidak diterima pahalanya. Ya, sekedar dia menegakkan kewajiban atau tidak diterima puasanya maksudnya batal puasanya. Ya, sehingga dia wajib apa? mengkodoknya kalau dia bertobat.